Tapi ya bismillah. <clears throat> Sekarang dilihat yang berikutnya dari pembagian khobar dari khobar jumlah yaitu al khobaru tun fi'liyatin. Khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah. contohnya di sini atau <clears throat> libu yajita hidu, Pelajar itu yajita hidu, dia itu bersungguh-sungguh. Atau libu mubtada'un marfu'un wala maturofi ad Dia adalah mubtada yang dirofakkan dan tanda rofaknya dengan dhamma, jelas. yajita hidu fi'lu mudhari'in marfu'un. Dia adalah fi'il mudori yang dibaca rofak bidommati dengan harokat doma Dan failnya itu adalah domir mustatir, takdirnya huwa. Ini itu sudah kita sebutkan selalu. Setiap khabar yang berbentuk jumlah, dia itu harus punya robit untuk kembali kepada mubtada. Kalau jumlah fi'liya, nanti robitnya bisa jadi e, dengan failnya yang kembali mustatir seperti contoh ini atau nanti maf'ulun bihnya yang berbentuk domir mustatir yang kembali kepada mubtada atau sibuhul jumlah. Ada jumlah fi'liyah, setelahnya itu nanti dibantu dengan sibuhul jumlah. Nah, sibuhul jumlahnya itu domir yang ada pada sibuhul jumlah itu kembalinya kepada mubtada. Jadi nggak harus selalu fa'il ya. Bisa jadi fa'ilnya berbentuk jumlah fi'liyah itu, fa'ilnya yang domir mustatir, atau maf'ulun bihnya yang terkandung pada fi'il itu. Berbentuk domir nasab muttasil. Ya. Kembali kepada mubtada'nya atau nanti ada syibhul jumlah yang tersusun dari harfu jar dan domir. Nah, itulah yang kembali kepada mubtada. Jadi jangan hanya selalu dipahami kalau nanti dia jumlah fi'liyah berarti fa'il saja yang boleh jadi robit. Enggak, enggak harus seperti itu. Paham ya? Enggak harus, enggak harus seperti itu. Adapun di contoh kita ini, ini pas contoh yang kebetulan khabarnya itu berbentuk jumlah eh berbentuk jumlah fi'liyah, robitnya fa'il dari jumlah fi'liyah itu. Yang jelasnya harus memiliki robit. Namun tidak boleh difokuskan hanya fa'il saja. Bisa jadi nanti fa'ilnya zohir. Mafhum? Itu bisa jadi seperti itu. Fi rof in, Karena dia berbentuk jumlah, maka jelas ya kita irobnya menggunakan fi mahali menduduki kedudukan rofa lil mubtada khobarun sebagai khobar. lil mubtada'i untuk mubtada yaitu at tolibu Dan dalam masalah ini juga tidak ada tidak ada pembahasan lain ya semuanya masih sama ya sudah pernah kita lalui dulu di muktarob yang ketiga di antara bentuk khobar al khobaru shibul jumlati khobar berbentuk shibul jumlah ya tutlaku alal jari wal majrur shibul jumlah ini diitlakan atau diistilahkan atas jar dan majrur maksudnya apa jar asyibul jumlah ini adalah sebuah susunan yang diitlakan digunakan untuk susunan jar dan majrur ya jar harfu jar dengan isim yang dimajrurkan atau zorof dengan dua jenisnya wazorfu binau'aihi zorof dengan kedua bentuknya az-zamani baik berbentuk zorof zaman wal makani atau berbaik baik berbentuk zorof makan dan dulu sudah pernah anda sebutkan ini ketentuannya. Di antara ketentuannya zorof boleh menjadi khobar. Harus zorof itu bisa menyempurnakan makna mubtada. Karena tidak semua zorof yang terletak setelah mubtada pasti khobar. Itu enggak harus. Faham? Syaratnya itu harus diingat. Zorof itu posisinya, kedudukannya dalam jumlah. Ketika terletak setelah mubtada. Harus bisa menyempurnakan makna mubtada. Itu yang jarang diperhatikan nanti. Kalau ada zorof nanti terletak setelah mubtada, namun makna mubtada belum sempurna karena fungsinya khobar itu kan harus bisa menyempurnakan makna mubtada. Namun belum sempurna, maka zorof tersebut bukanlah sebagai khobar. Ya, dia bukan sebagai sebagai khobar. Dan ini berlaku untuk semua zorof ya. mutasorif atau goyur mutasorif zorof yang mutasorif yang bisa digunakan untuk selain zorof atau zorof yang goyur mutasorif yang penggunaannya itu hanya khusus pada zorof saja karena zorof itu ada dua ada yang nanti bisa digunakan untuk zorof dan juga ada yang bisa digunakan untuk selain selain zorof Contoh al ja al khabaru al jaru wal majrur. Khabar berbentuk jar dan majrur. Seperti at-talibu fil fasli. Pelajar itu berada di dalam kelas. Di sini sempurna, ya. Di sini sempur sempurna. At-talibu fil fasli. Pelajar itu maujudun fil fasli. Itu kalau kita takdirkan. Kalau misalkan dia berpendapat bahwasanya syibul jumlah itu tidak boleh menjadi khabar ya, berarti di situ ada takdir khabar yang dibuang. Takdirnya maujudun pelajar itu berada di dalam kelas sempurna. Maka fil fasli di sini adalah khobar yang majrurun lafdon marfu'un mahallan. Secara lafad dia majrur, namun secara kedudukan dia roh, rofa sebagai khobar. Fil fasli at-talibu marfu'un wa alamatu ad-dhamma fil fasli jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'i at-talibu. Jelas ya? Fil fasli adalah jar dan majrur menduduki kedudukan rofa sebagai khobar lil mubtada bagi mub mubtada. Di sini ingat ya, perhatikan baik-baik. Jarun wa majrurun fi mahalli raf'in. Dia jar dan majrur menduduki kedudukan rofa. Jadi kalau di i'rab nanti fil fasli jarun wal majruru fi mahalli raf'in khabarun. Ya, menduduki kedudukan rofa sebagai khobar. Makanya ada istilah majrurun lafdon, secara lafat majrur, marfu'un mahallan. Namun secara kedudukan dia roh, dia rofa. Wa mislu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti itu bagi orang yang mendakwakan, orang yang apa? menetapkan sebuah perkara itu menjadi miliknya misalkan, dia harus mendatangkan bukti. Wal yaminu 'ala man dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Jadi kalau ada sesuatu kita ngaku-ngaku itu punya kita misalkan maka antum harus datangkan bukti, namanya kamu yang mengaku. Adapun saya, ana misalkan mengatakan ini bukan punyamu, ini punya saya. Maka saya yang melakukan pembelaan harus berani bersum, bersumpah. Jadi yang bersumpah itu adabnya bukan orang yang memiliki barang. Gitu. Kita yang menuduh, ya kita harus datangkan bukti gitu. Misalkan ada buku sama ana, terus ada seseorang yang datang. Itu punya saya. Maka yang harus mendatangkan bukti bukan ana, tapi dia yang apa? Mengklaim itu adalah miliknya. Apa buktinya? Kamu harus datangkan bukti. Dia nggak boleh mengatakan, "Oh, kamu yang kamu yang megang harus datangkan bukti itu punyamu." Enggak boleh, bukan itu. Ya, tapi dia yang menganggap itu sebagai miliknya, dia harus mendatangkan buktinya. Apa buktinya? Nah, adapun saya, ana yang megang buku itu, maka ana harus mendatangkan sumpah untuk mengingkari bahwasanya itu bukan milik dia. Ya. Ini termasuk kaidah ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya, orang yang e, menganggap bahwasanya itu adalah miliknya, maka dia harus mendatangkan bukti dan orang yang mengingkari bahwasanya itu bukan milik dia, milik orang yang itu, maka dia harus mendatangkan sumpah. Al-bayyinatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ya alal mudda'i jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'i. Ya. Alal mudda'i adalah jar dan majrur menduduki kedudukan rofa sebagai khabar milik mubtada al bayyina. Dan sekali lagi jelas bahwasanya alal mudda'i itu bisa menyempurnakan makna mubtada. Kalau ada syibhul jumlah namun tidak bisa menyempurnakan makna mubtada, maka dia itu bukanlah khobar. Yang kedua al-khabaru az-zarfu, khabar yang berbentuk zarf, Seperti al-imtihanu yaumal ah, ya, yaumal ahadi. Ya, ujian itu pada hari Ahad. Ya. Al-imtihanu mubtada'un marfu'un wa alamatu ad-dhamma yauma dzarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya, dia adalah zarf zaman yang tanda nasabnya itu menggunakan fathah. Di sini sama mansubun lafudon marfuun mahalan Makanya nanti i'rabnya nanti adalah fi mahalli raf'in sebagai khobar yang menduduki kedudukan rafa sebagai sebagai khobar. Nah, di sini perhatikan ya, yaumal uhudi. Ya, yauma dibaca nasab di situ. Meskipun yauma ini termasuk zorof yang mutasorif Ya. Bukan dibaca yaumul ahadi. Yauma ini kan zorof. Namun dia mutasorif. Asalnya bisa digunakan untuk selain zorof. Ya seperti jaa yaumul jum'ati. Yaumu di situ dibaca rofa sebagai fa'il. Paham? Nah, di sini tetap dibaca yauma sebagai zorof. Ya. Al-imtihanu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamma. Yauma dzarfu zamani mansubun wa alamatu nasbi al fathah Al-ahadi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-kasratu. Wa shibhul jumlati az-zarfu fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'i al-imtihan. Dan shibhul jumlah yang tersusun dari zarf, yaitu yaumal ahadi itu menduduki kedudukan rofa sebagai khobar ya menduduki kedudukan rofa sebagai khobar Wamislu kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam al jannatu tahta aqdamil ummahat surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ya, cuman di situ ada takliknya. Isnadu hadzal hadis dhaifun min hadisi Ibni Abbasin ghairu annal ma'na sahih. Tashhadu lahu ar-riwayatu as-sahihatu. Ilzam rijlaiha samma al-jannata. Adapun lafaz ini, lihat dulu lafaz surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ini lafaznya adalah sanatnya adalah doif sanatnya lemah min hadis ibni Abbas dari hadisnya Abdullah bin Abbas. Jadi lafadz al-jannatu tahta aqdamil ummahat ini adalah lafadz hadis yang do'if. Riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ghaira tetapi annal makna maknanya itu sahih. Annal makna sahihu. Maknanya itu tetap sahih. Ya, annal makna as-sahihu. Maknanya itu adalah sahih. Kenapa? Karena ada riwayat lain yang mempersaksikan tentang kesohihannya, yaitu apa? Ilzam rijlaiha. Ya, fasamma al-jannata. Ya. Ilzam rijlaiha, yaitu selalulah untuk ini bahasa kiasan ya, rijlaiha untuk memegang kaki kedua eh kaki, kedua kaki ibumu. Kenapa? Fasamma al-jannah, karena di sana itu ada sur surga. Ya, au riwayatu al-ukhra ilzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Ada riwayat lain juga. Ya, yang mana semuanya ini diriwayatkan oleh dalam musnadnya Imam Ahmad dan Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan wa isnaduhu sahihun min hadisi Muawiyah ibnil Jahim dan sanatnya itu semuanya sohi dari riwayatnya hadisnya Muawiyah bin Jahim ya jadi adapun lafaz al jannatu tahda tahta aqdamil ummahat lafaz ini doif. yang benar itu yang sohi adalah lafaz ilzam rijlaiha fasamma al jannah atau ilzamha fa innal jannata tahta rijlaiha itu yang benar sohi. kalau lafaz Al-jannatu tahta akdamil ummahat itu lafadznya doif. Tapi maknanya sohi. Ya, ini pembahasannya nanti ada dalam pembahasan ilmu hadis. Sekarang kita ambil sahihnya. Fasibul jumlati tahta akdamil ummahat fi mahalli raf'in khabarun lil mubtada'i al-jannatu. Ya, al-khabaru masdarun muawwal. Sekarang khabar berbentuk masdar muawwal. Yang tersusun dari an ditambah fi'il ya wa awwalani ala suratil masdar yang mana keduanya nanti itu bisa ditakwil ke masdar sore ya masdar muawal ini nanti bisa ditakwil ke masdar sore seperti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaroka. Seperti kata Nabi, al ihsanu ya, ihsan itu dan di sini dia sebagai mubtada. Anta budallaha. Di sini ada masdar muawwal an ditambah fi'il mudhari. Ya, dan ingat ya, khobar yang berbentuk masdar itu hanya masdar muawwal yang an ditambah fi'il mudhari. Bukan anna ditambah isim ditambah tambah khobar. Hanya an ditambah fi'il mudhari saja. Ya. Dan nanti susunan masdar muawal ini itu harus bisa ditakwil ke masdar sorry. Seperti menjadi al-ihsanu ibadatullah. Ya. Ibadatullah atau ibadatuka lillah. Pokoknya takwilnya nanti bisa bermacam-macam yang bisa dipindah-pindahkan. An harfu nasbin masdariyin mabniyun ala sukun. An ini adalah huruf nasab, eh ya, huruf yang menasobkan dan huruf masdariyah dan dia itu mabni ala sukun, mabni di atas sukun. Dan jelas kalau dia huruf tidak ada i'rabnya. La mahalla lahu minal i'rab. Dia enggak memiliki i'rab. Semua huruf kalau mau di i'rab satu persatu itu enggak punya enggak punya enggak punya i'rab. Namun bisa mabni. Ya, di sini mabniun ala sukun. Tak buda fi'lu mudhari'in mansubun bi an. Tak buda adalah fi'il mudhari yang dinasabkan dengan an. Walamatu nasbihi al-fathatu dan tanda nasabnya itu menggunakan fathah. Wal masdaru al-muawwalu antak ta'buda dan masdar muawwal antak buddha. masdarun muawwalun khabarun lil mubtada'i lil al-ihsanu. Dia adalah masdar muawwal yang i'rabnya sebagai khabar milik mubtada al-ihsan. Wa takdiru al-ihsanu ibadatullah dan takdirnya al-ihsanu ibadatullah. Kalau ana yang takdirkan sebenarnya enggak gini ya. Karena kan kaidahnya Fa'ilnya itu dicari dulu domir e, jar mutasilnya ya. Berarti al-ihsanu ibad ibadatukallaha. Ya. Ibadatukallaha. Itu. Berbuat ihsan itu adalah peribadatanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sebagai masdar awal dari eh, Allah sebagai fa'il dari isi masdar. Itu dia ya. Kemudian wa mislu al-ikhlasu an tabtagiya Allah Dan seperti contoh yang lain, ikhlas itu adalah an tabtagiya wajah Allah, yaitu engkau mengharapkan wajah Allah azza wa jalla. Al-ikhlasu sebagai mubtada, an tabtagiya nanti sebagai khabar. Fanajidu annal masdaru al-muawwala an tabtagiya fi khabarin marfu'un. Dia itu adalah khabar yang dibaca rofa fahuwa mukawwanun min an al masdariya wal fi'li tabtagi dan dia itu dibentuk dari an masdariya. disusun dari an masdariya dan fi'il tabtagi wa takdiru dan takdirnya al ikhlasu ibtigau wajihillah. ya keikhlasan itu adalah mengharapkan wajah wajah Allah atau nanti kalau ditakdirkan uh, eh, al ikhlasu ibtigau uka Wajah Allahi, Ya. Kalau kita takdirkan failnya dikeluarkan berbentuk domir ya, jermut tasil. astaghfiruka wa atubu ilaik.